Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertalabul ilmi yaitu menimba ilmu agama. Dan sebelum kita mulai sebagaimana tadi telah disampaikan bahwasanya pada pertemuan siang hari ini sebenarnya adalah jadwalnya beliau Al Ustadz Ridwanul Bari hafizahullahu taala. Namun dikarenakan beliau ada uzur, ya, ada halangan, maka beliau meminta kepada diri saya untuk menggantikan menyampaikan faidah di tempat yang mulia ini. Dan beliau menyampaikan kepada diri saya tema yang sedang dikaji pada pertemuan setiap hari Ahad jadwal beliau adalah kaitannya dengan permasalahan ilmu. Sebagaimana antum dapatkan ya. Iklan yang diumumkan nah, di Telegram bahwasanya materi yang akan disampaikan oleh beliau kaitannya dengan perkara-perkara yang bisa menolong ataupun membantu di dalam bertolabul ilmi dan juga perkara-perkara yang bisa menghambat ataupun menghalangi di dalam bertolabul ilmi. Maka insyaallah taala pada pertemuan siang hari ini kita akan sampaikan ya, beberapa sebab-sebab yang membantu bagi kita semua di dalam menuntut ilmu agama yang mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang beliau Al Ustadz Ridwan bisa menambahkan ya, atau menekankan kembali kaitannya dengan perkara ini. Dan apabila masih ada waktu, nanti kita sampaikan pula beberapa hal yang bisa menghalangi seseorang di dalam bertalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a wa barakallahu fikum. Disebutkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin di dalam kitabnya Kitabul Ilm beliau membuat satu bab dengan judul Al Asbab Al Mu'inah ala Talabil Ilmi. Sebab-sebab yang bisa menolong, bisa membantu terhadap seseorang di dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu ilmu yang berkaitan dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, "Nadhkuru minha." Kita akan menyebutkan di antaranya awalan yang pertama dan ini adalah perkara yang terpenting at-taqwa yaitu perkara yang berkaitan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin min ibadihi. Dikarenakan takwa adalah suatu perkara yang merupakan wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lil awwalin terhadap orang-orang yang terdahulu ya dari umat-umat sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diutusnya beliau ya disampaikan terhadap orang-orang yang nah, terdahulu wal akhirin dan juga wasiat takwa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang datang belakangan ya. Setelah diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-131 Allah taala menyatakan walaqad wasaina alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah dan sungguh kami telah mewahyu, mewasiatkan terhadap orang-orang dari kalangan ahlul kitab mingkoblikum dari sebelum kalian dari orang-orang yang diutus kepada mereka para nabi dan rasul yang diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Wa iyyakum dan juga kami telah mewasiatkan kepada kalian yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anittaqullah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat takwa ini adalah wasiat yang terpenting telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, orang-orang terdahulu dan juga kepada orang-orang yang datang belakangan ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wasiat takwa ini adalah wasiat yang sangat agung ya. Dan perlu bagi kita untuk mengetahui makna dari takwa ya Tentunya setiap dari kita mungkin sudah mengetahui ya bahwasanya takwa adalah nah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya ya. Ini sebagian makna dari takwa ya yang disampaikan oleh para ulama. Namun di sana juga ada beberapa makna yang lain nah, yang disampaikan oleh para ulama kaitannya dengan makna takwa. Dan di antara makna yang baik nah, telah disampaikan oleh Talq Ibnu Habib rahimahullahu taala. Beliau menyatakan makna dari takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah Takwa itu adalah engkau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya ilmu. Ya. Yang ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawab Allah dalam rangka engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta turuka maksiat Allah ala nurin min Allah makhafatan iqaballah. Dan juga engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala juga di atas cahaya ilmu ya. Nah, dikarenakan dalam rangka untuk nah, menghindari atau dikarenakan takut terhadap ikobnya Allah Subhanahu wa taala maka yang namanya takwa ya, ini kembali kepada ilmu. Ya. Seseorang mengetahui hal itu merupakan kebaikan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan menuntut ilmu. Ya, setelah mendapatkan ilmu baru beramal. Begitu pula kaitannya dengan meninggalkan larangan-larangan. Baik itu kemaksiatan ya, yang sifatnya makruh ataupun haram ya, Baik itu yang merupakan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, itu semua akan diketahui dengan bertolabul ilmi, ya. menuntut ilmu yang kaitannya dengan wahyu dari Al-Quran dan juga Alkitab, As-Sunnah. Ya. Maka setelah seseorang menuntut ilmu, maka wajib atas mereka untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Wasiat takwa juga merupakan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Jadi wasiat takwa ini tidak hanya diwasiatkan oleh Allah Ta'ala saja. Namun merupakan wasiat para nabi dan dan rasul. Di antaranya adalah beliau sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewasiatkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abi Umamah Sada ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال beliau berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع aku telah mendengar secara langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau yakhtubu dalam keadaan ber, berkhutbah fi hajjatil wada yaitu pada saat haji wada haji yang terakhir dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sering disebut dengan haji perpisahan. Faqala maka beliau bersabda Ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan yang pertama kepada umatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu rabbakum." Bertakwalah kalian kepada siapa? Rabbakum yaitu kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Wasallu khamsakum dan tunaikanlah salat yang lima waktu kalian. Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan juga salat subuh ya. Lima waktu tidak boleh ditinggalkan bagi seorang muslim yang mukallaf Sekalipun kita sedang sakit, ya, selama kita masih sadar, nah, kita masih terkena kewajiban menunaikan ibadah sholat lima waktu. Ya, ketika kita sedang sakit tidak mampu dengan berdiri, ya, nah, kita sholat sambil duduk. Tidak mampu sholat sambil duduk, sambil berbaring, ya, tidak mampu dengan gerakan dengan gerakan dengan isyarat, ya, tidak mampu untuk hadir ke masjid, sholat di rumah. Ya. Ini ketika ada udur. Jadi tidak ada istilahnya seorang yang sholat itu libur. Ya. Nah, selama kita masih diberikan akal yang sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, belum pikun, nah, kita masih mukallaf, masih terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Dan sholat ini, ya, Menunaikan ibadah sholat juga merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasumu syahrakum dan berpuasalah kalian di bulan kalian yaitu bulan Ramadan yang mana hukumnya adalah merupakan perkara yang wajib dan alhamdulillah pada tahun ini kita telah selesai ya. Kita telah melewati nah, ibadah puasa fardu tersebut. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ya, dan menyelesaikannya. Namun bukan maknanya setelah selesai dari bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, nah, telah selesai pula amalan-amalan ya. Amalan ibadah sholatnya ataupun puasanya ya. Namun di hari-hari yang lain kita juga dituntut Ya, diperintahkan untuk menjalankan ibadah salat, ibadah puasa. Namun puasa selain di bulan Ramadan adalah puasa sunnah. Kemudian wa addu zakata amwalikum dan tunaikanlah oleh kalian zakat-zakat dari harta kalian ya. Wa ati'u umara'akum dan taatilah oleh kalian para pemimpin kalian ya. al umara baik itu pemerintahan yang tertinggi ya presiden sampai pemerintahan tingkat yang paling terendah ya seperti Pak RT ya. karena mereka seluruhnya adalah pemerintahan kita pemimpin kita wajib bagi kita untuk mendengar dan taat di dalam permasalahan-permasalahan yang ma'ruf yang baik Adapun ketika mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang ghairu ma'ruf, yang tidak baik menurut syariat, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat. Maka balasannya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kalian akan masuk ke, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang agung, yang mulia, yang balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah jannahnya, ya. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk meremehkan, ya. Di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu merupakan amalan yang kita anggap amalan yang ringan, ya. Sebagai contoh misalkan ketika berjumpa dengan saudara kita sama muslim kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Ya. Kita amalkan. Ya. Ketika masuk masjid membaca zikir ataupun doa. Ya. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ya. Kita usahakan untuk kita amalkan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Sehingga dengannya kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu merupakan perkara yang wajib ataupun sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an kaitannya dengan takwa di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29 Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaj'al lakum furqana niscaya Allah taala akan menjadikan bagi kalian furqana sesuatu yang bisa membedakan ya yang dengannya kita bisa membedakan antara yang hak dengan yang yang batil ya. sehingga beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin memasukkan perkara takwa ini nah, di dalam permasalahan sebab-sebab yang bisa membantu dan menolong seseorang di dalam menuntut ilmu. Ya. Dikarenakan dengan takwa, nah, kita akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang yang batil. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, ya. Dikarenakan kita sebagai manusia biasa tentunya sering melakukan apa? kesalahan sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan dosa-dosa baik di waktu siang ataupun malam hari, ya. Tentunya kita sangat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasa sudah melakukan kesalahan, kemaksiatan, hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian di antara perkara-perkara yang menolong bagi kita di dalam menuntut ilmu yang kedua adalah al-muthabaratu wal istimrar ala talabil ilmi. Nah, ini perlu diperhatikan. Dikarenakan kewajiban kita di dalam menuntut ilmu itu tidak hanya sesaat. Satu jam, dua jam, satu tahun, dua tahun. ya. Namun sepanjang masa. Selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hidup masih diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala untuk bernafas, ya, kita masih terkena kewajiban di dalam menuntut ilmu. Ya. Maka perkara yang kedua yang membantu seseorang di dalam bertolabul ilmi adalah al-muthabarah ya. Senantiasa tetap kokoh ya. Dan istimror, terus-menerus di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Jadi jangan sampai di dalam menghadiri majelis taklim, di dalam menuntut ilmu, ya, cuma sesekali saja. Nah, sekali dua kali kemudian sudah merasa cukup, ya. Atau menghadiri majelis taklim kalau hanya sedang apa? Semangat. Kalau sedang loyo, males, bosen, ya, sedang futur, tidak mau berangkat. Ya. Padahal tidak ada acara, tidak ada udur, ya. Nah, maka dinasehatkan oleh para ulama agar kita senantiasa tetap dan kokoh, ya, bersungguh-sungguh dan istimror terus-menerus menjaga semangatan kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, di dalam menuntut ilmu agama. Kata beliau rahimahullah yata'ayyanu ala talibil ilmi an yabdulal juhda fi idraqil ilmi wa sabri alaih merupakan kewajiban ya, fardu ain bagi setiap muslim setiap para penuntut ilmu yang dia mencurahkan kesungguh-sungguhannya di dalam meraih ilmu untuk dia bersabar atasnya. Ya. Jadi menuntut ilmu itu butuh apa? Yang namanya kesabaran, ya. Kekokohan di dalam menuntut ilmu, ketetapan, ya. Tidak hanya ketika sedang semangat saja. Namun ketika sedang malas, sedang bosan, loyo, ya. Usahakan kita tetap berusaha untuk menghadirinya. Dan mudah-mudahan ketika kita menghadiri majelis ilmu, kita akan mendapatkan faidah, mendapatkan ilmu yang bisa mendorong ya kesemangatan kita di dalam berilmu dan beramal. Wa an yahta wa an yahtafadha bihi ba'da tahsilihi. Dan wajib atasnya untuk menjaga ilmu yang dia pelajari yang telah dia peroleh nah, agar ilmu tersebut tidak hilang ya. Tidak sirna. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya di murojaah. Ketika mendapatkan faidah dicatat, ya. Nah, namun kalau kita bisa menghafal, ya, maka dihafal. Namun terkadang yang namanya hafalan itu, nah, berkhianat atau mudah lupa, ya. Seakan-akan kita masih hafal, ternyata ketika kita menyampaikan, lupa ya. Nah, jadi nasihat para ulama ketika seseorang mencari ilmu itu ilmu tersebut harus di diikat kemudian diulang-ulang dijaga ya. Nah, jangan sampai dalam waktu yang kita curahkan untuk menuntut ilmu itu sia-sia ya. Fa ilma la yanalu jism Dikarenakan ilmu itu tidak akan diperoleh oleh seseorang dengan badan yang yang santai. Ya. Mungkin pinginnya seseorang di rumah saja sudah dapat ilmu. Ya. Namun yang merupakan kaidah al ilmu yukta walayati. Ilmu itu apa? Didatangi, bukan ilmu yang mendatangi apa? Kita, ya. Mungkin dengan kemajuan zaman, pada zaman sekarang kita bisa menuntut ilmu di di rumah, ya. Hanya memutar HP, ya. Nah, bisa mendengarkan taklim secara live di rumah, ya. Namun pada zaman dahulu para ulama tidak ada yang demikian, ya. Para ulama dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelah mereka, ya, mereka senantiasa semangat di dalam menghadiri nah, majelis ilmu sekalipun jaraknya sangat jauh. Ya, dan kita bayangkan pada zaman dahulu belum ada yang namanya kendaraan mobil, motor, ya. Di antara mereka ada yang berkendaraan dengan khimar, ada yang berjalan kaki sampai berbulan-bulan, sampai ada yang kencing darah, ya. Nah, namun masya Allah pada zaman sekarang, ya, ada kendaraan mobil ber-AC, ya. ada kendaraan motor bisa menghadirinya dengan cepat. Ya. Namun terkadang kita nah, semangatnya malah berkurang. Ya. Maka dikatakan fainal ilma nah, la yunalu bi rahatil jism. Bahwasanya ilmu itu tidak akan diperoleh dengan badan yang yang santai-santai, ya. Harus apa? Kita nah mencurahkan kesungguh-sungguhan kita nah, keluar dari rumah membawa bekal membawa peralatan ya kemudian setelah dapat tidak dibiarkan tetap kita jaga ya kita catat ah, kita murojaah kita ulang dan juga kita amalkan dikarenakan mengamalkan ilmu itu juga merupakan bagian yang sangat penting yang bisa untuk menjaga ilmu kita ya Sebagaimana nah, para salaf mereka berusaha untuk menghafalkan ilmu, menghafalkan hadis dengan cara apa? Diamalkan, ya. Jadi bukan ilmu dan hadisnya hanya disimpan saja di buku, tidak pernah di diamalkan, ya. Kemudian Bayaslukul muta'allimu jami'at turuqi al-musilati ilal ilmi wa huwa mutabun ala dhalik maka seorang muta'allim penuntut ilmu ya seorang talibul ilmi hendaknya dia menempuh seluruh jalan-jalan yang dengannya bisa menyampaikan kepada apa pada ilmu ya tentunya harus dengan niat yang ikhlas taala ya bukan karena ikut-ikutan saja bukan karena untuk mendapatkan sanjungan mendapatkan jabatan agar dianggap oleh manusia ya namun harus ikhlas lillahi taala ya maka dengannya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannahnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim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 Ya. Pada zaman sekarang kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan hadis ini ya dikarenakan alhamdulillah di tempat kita di Purbalingga ini banyak sekali majelis-majelis taklim ya alhamdulillah maka hendaknya kita bersemangat ya ketika mendapatkan khobar ada kajian ada taklim bersegera untuk kita mendatanginya ya kemudian kata beliau rahimahullah fal yuthabir talibul ilmi talibul ilmi wa yajtahidu wa yasharu al-layali wa yadda' anhu kullama yusarrifuhu wa yushhiluhu an talabil ilmi maka hendaknya seorang talibul ilmi dia senantiasa kokoh tetap dan juga bersabar serta bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ya. pada waktu malamnya begadang ya dalam rangka ilmu nah, ilmu-ilmu yang telah dia peroleh di waktu siang dicatat kembali pada waktu malam ya dibaca kembali dipahami ya sebagaimana antum yang mungkin ikut bimbel ya jangan sampai belajarnya itu hanya di majelis ya namun ketika di rumah juga perlu di murojaah karena perkara tersebut sangat membantu menolong kita di dalam memperoleh ilmu. Ya. Mungkin ketika di majelis belum paham, namun ketika kita di rumah waktu yang luang kita baca kembali, kita pahami, ternyata baru paham. Ya. Sehingga ini jangan ditinggalkan. Pada waktu malamnya kita sempatkan untuk begadang dalam rangka untuk nah, memerojaah ilmu. Dan hendaknya kita meninggalkan ya perkara-perkara yang bisa memalingkan kita ataupun menyibuk, menyibukkan kita dari menuntut ilmu ya dan syariat tidak melarang bagi kita untuk beraktivitas bekerja mencari ma'isyah nah kata beliau rahimahullah ala talibil ilmi al طالب العلم الحرص wa المذاكرة والضبط ma تعلمه maka wajib bagi seorang menuntut ilmu untuk dia memiliki semangat ya. Di dalam mudzakarah, di dalam menuntut ya, di dalam murajaah ya. Mudzakarah itu mengingat-ingat, memurajaah ya. Wa dhabti ma ta'allamuhu dan di dalam mendobet, mengokohkan ilmu yang telah kita peroleh, yang telah kita dapat ya. Nah, Terkadang kita setelah mendapatkan ilmu karena belum dikokohkan, ya. Mungkin ketika kita mendapati suatu permasalahan, ya, seakan-akan kita sudah mengetahui. Namun apa? Lupa, ya. Kayaknya demikian, kayaknya demikian, ya. Padahal kita pernah mempelajarinya, sudah pernah mendapatkan ilmunya. Namun dikarenakan kita tidak menjalankan perkara ini yang bisa mengokohkan ilmu, ya, memantapkan ilmu, sehingga terkadang kita banyak lupanya. Ya. Maka beliau tuh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin memasukkan al-hifd ini dalam urutan yang yang ketiga ya. Di dalam perkara-perkara yang bisa membantu seseorang di dalam bertolabul ilmi. Kemudian imma bi hifdhihi fi sadrihi au kitabihi. Bisa dengan cara menjaganya di dalam dadanya ya dabtus sadar mengokohkan ilmu tersebut di dalam dadanya dihafal ya nah au kitabihi atau bisa juga mengokohkannya dengan nah dengan di kitabnya dicatat ya diperbaiki tulisannya ya dilengkapi nah disempurnakan kemudian dijaga ya jangan sampai apa hilang atau ketambahan titik ya. Nah. Kemudian fa innal insana ordatun lin nisyan. Dikarenakan manusia itu sering dihadapkan dengan lupa ya. Nah, bisa jadi kita sekarang ingat keluar dari majelis sudah lupa. Apalagi kalau sudah di di rumah ya. Ketemu dengan keluarga, istri, anak ya. Nah, maka diterangkan oleh para ulama caranya ada dua, dengan ditulis ya di dalam kitabnya atau dengan dihafal di dalam dadanya. Faida lam yahris 'alal muraja'ati wa taqarruri ma ta'allumuhu fa inna dhalika yudhi'u minhu wa yansahu. Maka ketika seorang talibul ilmi dia tidak semangat di dalam memurajaah mengulang-ulang ya, atas apa yang telah dia pelajari maka perkara tersebut yudi'u ya ilmu yang telah dia peroleh akan hilang ya nah wayansah dan dia akan melupakannya ya dan ini sudah banyak buktinya ya setiap dari kita mungkin apa merasakannya ya pernah mengalami ya Mudah-mudahan jarang ya, bukan sering. Nah. Waqad qila dan telah dikatakan di dalam bait syair Al ilmu saydun wal batu qaiduh. Ilmu itu adalah saydun, merupakan buruan. Ya. Buruan itu kan sesu sesuatu yang dicari, ya. Sebagaimana seseorang mencari buruan, ya, pergi ke hutan mencari binatang buruan ya. Maka ilmu itu perkara yang merupakan bagian bagaikan apa? buruan bagi setiap muslim, ya, setiap mukmin. Wal kitabatu qaiduh. Dan kitabah penulisannya itu adalah merupakan pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikatlah buruanmu itu yaitu ilmu dengan tali yang kuat ya dengan catatan faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan maka merupakan kebodohan seseorang ketika dia berburu ghazalatan sebuah binatang ya, contohnya kijang misalkan ya kemudian setelah dia mendapatkan kemudian dia tinggalkan ya di tanah yang lapang nah, tanpa diikat ya, ditinggalkan dia pergi kemudian ketika dia kembali sudah tidak ada ya di hadapannya nah maka ilmu juga demikian ketika kita semangat untuk menghadiri majlis taklim semangat untuk mendapatkannya namun tidak dicatat tidak diikat ya maka gampang apa gampang lepas ya nah maka di antara cara untuk mengikat ilmu adalah dengan menulis. Ya, maka penting bagi kita untuk belajar menulis ya, khot ataupun imla ya. Nah. Kemudian yang terakhir dari perkara yang menolong seseorang di dalam mendapatkan ilmu adalah mulazamatul ulama yaitu mulazamah senantiasa terus-menerus ya menetap di sisi para ulama. Ya. Ataupun asatidah para mudarisin yang mengajarkan ilmu syar'i. Ya. Kalau di tempat kita di Indonesia ini nggak ada para ulama, ya hendaknya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang mengambil ilmu dari para ulama yaitu dari asatidah ya. Nah, Yajibu ala talibil ilmi an yasta'ina billah azza wa jal thumma bi ahlil ilmi. Maka wajib bagi seorang talibul ilmi untuk dia meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian thumma bi ahlil ilmi meminta tolong ya kepada para ulama ya ahlul ilmi. Jangan sampai kita belajar ilmu agama dari diri sendiri ya belajar secara apa otodidak ya beli kitab di maktabah atau di tempat penjualan kitab kemudian kita pelajari sendiri ya nah padahal kita belum memiliki keahlian ya maka apa apa yang kita pelajari ya bisa jadi malah berkebalikan dengan nah apa-apa yang dipahami oleh para ulama ya nah sehingga sangat penting bagi kita untuk belajar ilmu dari para ulama. Ya. Alhamdulillah pada waktu yang dekat ini, nah di negeri kita akan kehadiran para ulama. Seharusnya kita yang mendatangi para ulama, namun ya di tempat ini, alhamdulillah setiap tahunnya rutin. Ya. Nah, menghadirkan para ulama ke negeri kita. Ya. Maka kesempatan ini jangan sampai kita menyia-nyiakan. Ya. Dikarenakan yang namanya kaidah di dalam <clears throat> mendapatkan ilmu, ilmu itu ditatangi, bukan apa? Mendatangi, ya. Maka setelah para ulama didekatkan kepada kita, hendaknya kita menjemput, ya. Menjemput apa yang dibawa oleh para ulama. Dan perlu diketahui, para ulama itu adalah merupakan pewaris para para nabi, ya. Dikarenakan para nabi mereka tidak mewariskan harta tidak mewaris, mewariskan uang dinar ataupun dirham, dolar ya. Namun mereka hanya mewariskan kepada umatnya berupa ilmu syar'i. Ya. Maka ilmu ini merupakan warisan para para nabi. Yang, dan yang mendapatkan adalah mereka para ulama. Kemudian disampaikan kepada umatnya, ya, pada manusia secara umum. Maka barang siapa yang telah mendapatkan ilmu maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dan kekeliruannya, kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika